الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Semoga panasnya matahari tidak memanaskan hati kita. Karena yang membuat hidup ini capek bukan panasnya matahari, tapi panasnya mata hati, betul? Lapangan ini luas, tapi mudah-mudahan hati kita lebih luas dari lapangan ini. Karena yang membuat hidup ini menderita bukan kurang luasnya rumah, bukan kurang luasnya tanah, tapi kurang luasnya hati ini. Berbahagialah yang berhati lapang, Sebab bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang. Walau sulit menghadang, dihadapi dengan tenang. Saudara-saudaraku, A ah, ditakdirkan oleh Allah keliling ke beberapa negara. Singapura, negara mungil, kecil sekali. Penduduknya sedikit, tapi makmur bersih, rapi. Kemudian ke Saudi Arabia, negaranya luas, gersang, tidak ada apa-apa. Kemana-mana sejauh mata memandang tumpukan batu atau padang pasir. Makmur juga. Kemarin kembali ke Malaysia, negara jiran kita muslimnya 65 persen. 30 persen Kristen, 5 persen Hindu, Buddha. Tapi maju sekali, makmur. Pas kembali ke Indonesia, padahal negara kita ini tidak ada satupun negara di dunia yang paling luas yang ada di antara garis katulistiwa selain Indonesia. Luas, lebar, di sini pohon hanya butuh tumbuh 15 tahun untuk besar. Di Arab tidak tumbuh-tumbuh kecuali harus disiram tiap hari. Di Jepang butuh 30 tahun karena matahari kurang, air kurang. Di kita buang air besar saja bisa jadi pohon. Tergantung makanannya ya. Yang makan toge, buang air besar jadi kecambah. Jadi luar biasa tapi kenapa negara kita jadi begini? Negara 220 juta, alamnya sangat kaya, ada di sini pohon, ada di mana-mana. Lautnya penuh dengan kekayaan, tanahnya semua ada di Indonesia ini. Kita sekarang negara yang sangat kaya, kaya dengan hutang. Tiap manusia yang lahir di Indonesia ini langsung semuanya utang 10 juta kita kalau dikumpul-kumpul belum tentu lunas ini Pak. Apa sebabnya? Krisis terbesar bangsa Indonesia ini adalah krisis. Bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, tapi krisis akhlak itu yang jadi masalah. Betul tidak? Makanya siapapun yang pegang saya mati-matian akan berakhlak baik sukses saja. Kalau orang berakhlak baik seperti Nabi Muhammad ditanya, "Ya Nabi, mengapa engkau diutus ke bumi?" Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Coba, Pak Guru ingin murid yang bagus akhlaknya atau yang jelek akhlaknya? Bagus. Sebel lihat murid yang jelek akhlak, betul tidak, Bu? Pak, betul? Hei murid, ingin guru yang bagus ahlaknya atau yang jelek ahlaknya? Tuh, dengerin Pak Guru, pak Guru. si <laughs> ibu asli jongklokin gitu. Dek, kalau mau suami, punya suami, ini pilihannya cakep, ganteng, banyak uang, tapi ahlaknya bejat, mau tidak? Mendingan yang ahlaknya cakep, dompetnya cakep cara rakep tapi dah hese belum tentu mau sama ade ya ini masalahnya nanti sama-sama mau adek mau sama dia sedang dia mau muntah itu yang jadi masalah sok jualan sekarang tukang dagang yang satu akhlaknya baik sopan ramah lembut yang satu lagi petantang petenteng mau beli ke yang mana Mau beli ke yang akhlaknya baik. Sayang sekarang akhlak ini tidak jadi prioritas. Jadi kalau kita ingin sukses, pegang saja. Saya harus berakhlak baik. Pertanyaannya, apa itu akhlak? Akhlak adalah respon spontan terhadap suatu kejadian. Itu akhlak. Semuanya sedang dibagus-bagus. Bukan ini yang aslinya yang asli itu lihat kalau dia dapat sesuatu apakah yang mengecewakan atau yang menyenangkan. Langsung hore ambil pilok. Wajah temannya dipilok, eh enggak. Baju coret-coret, wek, naik mobil, naik motor, wah gogorowokan. Itu akhlak. Dia menyikapi kegembiraan dengan akhlak yang buruk. Tapi ketika, eh kamu lulus. Alhamdulillah ya Allah. Aduh ya Allah terima kasih. Engkau yang memudahkan saya menghadapi ujian ini. Datang, datang ke musola, ambil wudhu, sujud syukur. Ya Allah, hanya pertolonganmu saya bisa lulus. Datang ke bu guru, bu guru, pak guru terima kasih atas bimbingannya. Semoga Allah memuliakan ibu bapak pulang ke rumah cium tangan ibu alhamdulillah Allah menolong saya lulus langsung buka bajunya cuci setrika ah mau saya sedekahkan kebetulan kita nilainya bagus eh lu nilainya bagus semua alhamdulillah itu si pertolongan Allah rendah hati tapi orang yang alatnya jelek woi kamu lulus bagus semua nilainya <laughs> itu belum seberapa sebetulnya gue mau keluarin mah Begitulah. Nah, adik-adik sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sukses dengan mengandalkan akhlak. Seperti apa? Nah, kita ibaratkan intan. Lihat intan. Intan adalah batu mulia. Tumpukan dengan batu-batu lainnya. Sekelompok batu, mulai batu bata, batu kebak, batu kali, batu wah semua lemparkan batu intan, pasti yang dicari adalah intan. Sekarang simpen di dalam got, nih ada intan segede gini. Uh, semua orang rebutan walaupun tangannya jadi kotor. Simpan di toko emas, cincin jadi mahal gara-gara ada intannya. Itu batu mulia. Baru batu, kalau mulia di mana aja dicari, ya. Apalagi manusia mulia, betul tidak? Ah, kita belajar dari batu aja dulu. Apa sih cirinya? Ternyata ciri yang pertama, batu intan itu mulia karena dia kuat. Intan ditimpa batako. Batu intan ditimpa batako. Batakonya belah, intan tidak robah kilau-kilau. Peyem ditimpa batako. Plek. Peyemnya deplek. Robah bentuk, robah rupa, robah rasa, robah harga. Peyem lima ribu sekilo. Intan bisa jadi lima miliar sekilonya ya. Makanya latihan pertama ingin mulia ketika ditimpa penghinaan ditimpa fitnah, ditimpa penyakit, ditimpa pujian, ditimpa apa saja. Kalau orangnya tetap jernih, tenang, hmm, dia orang yang mulia. Pulang dari sekolah, ada yang ngejago, heh, monyet. Disebut monyet. Kalau jenis intan, oh, bukan atau saya bukan monyet, saya kan belum tahu monyet ya. Ayah, Assalamualaikum. Abdi Majalmi. Ayo, Assalamualaikum. Beres. Tapi kalau jenis peyem, eh monyet. Nonying. Wah, monyet lawan anjing. Ya. Rantai, rantai, rantai. Tenang, tidak pernah galau. Sedang dibonceng naik motor. Ban meletus. Wah, siapa? Galau ini bantai pakai bitu Ah, akhlak. Tapi orang yang Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti ada rezeki tukang tambal ban nih di saku kita. Makanya bannya meletus. Ayo ah, silaturahmi sama tukang tambal ban. Bang, seberapa ya? 2000 cep. 2500-nya. Oh, Seorang teuing cat kada diliangan dari ah ulang. Orang-orang yang betul-betul tidak pernah galau pas sampai ke rumah. Assalamualaikum mama, Pak. Cicing siapa sudah? Bapak takut pusing. Si bapak, kenapa pak? Pengobat omong mana? Pak, kenapa bapak ada yang bisa dibantu? Bapak teh capek ya. Hesenelan duit. Sekarang uang itu sudah. Jangan banyak keinginan kalian. Pak, tenang dong pak. Tenang-tenang gimana? Kita kan nggak punya uang. Iya dah nggak tenang juga tetap aja nggak punya uang pak. Ya terus gimana? Pak, Duduk dulu atuh pak. Dibikinin minum ya pak. Pak, gajah aja nggak sekolah kemu-kemu. Masa kita nggak ada rezekinya? Oh, udah itu gajah. Udah orang malain gajah. Mohon, tapi itu bukti pak. Coba cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Apa pernah lihat bapak cecak yang stres? Harusnya kan cecak stres pak. Harusnya kelompok cecak protes. Ya Allah, apa nggak salah desain? Masa makanan saya punya sayap semua sedang saya enggak? Tapi survei membuktikan, Pak. Hmm. Hmm. Benar juga kamu ya. Tapi gimana nih? Pak, Allah menciptakan kita sudah lengkap dengan rezekinya. Jangan panik ngadepin hidup ini, Pak. Tapi mana buktinya ya orang teboga duit? Pak, rezeki mah ada setiap orang. Tinggal ngambilnya yang belum betul. Ah, jadi harus gimana? Mana buktinya? Mana buktinya? Buktinya kita, Pak. Ini pelajar yang ini ya. Kita di dalam perut ibu dulu nggak punya apa-apa. Jadi manusia. Waktu keluar tali ari-ari kita digunting. Teng oleh bidan. Apa kita panik? Bidan, eh, sih, ini kan makanan saya. Enggak, ketika digunting sok aja ya Karena satu kesulitan mendatangkan dua kemudahan kan begitu. Hari-hari digunting dapat air susu ibu. Dua lagi. Dua tahun kita menyusui, tiba-tiba ibu jahil pakai batrawali. Oh, jadi pahit betul tidak? Apa kita panik waktu kecil? Mama, Kenapa jadi berhenti nyusu? Enggak. Gara-gara berhenti menyusui bisa makan odading, oh bandros, cireng, hui. Celem, sampai segede gini, betul tidak? Kurang apa? Hah? Kurang apa? Kurang ajar kita ini, Pak. Tapi gimana Ujang? Ini teh kita teh benar-benar kurang uang. Pak, Bapak pernah dengar nggak teori bayi? Lihat bayi, Pak ini ceritanya bayi umur setahun nangis. Bayi nangisnya tuh seenaknya. Ayang nenek. Apa coba kata ibunya? Diam, diam kamu. Jangan nangis. Sintruk ya. Mama lagi banyak kerjaan. Mama lagi nyetrika. Mama lagi ngepel. Nanti lagi neneknya. Si bayi kan mikir, eh, kenapa jadi begini ya? Padahal jelas itu rezeki gue tuh. Gue kan bayi. Umur gue baru setahun, jatah gue setahun lagi. Tapi kenapa jadi telat begini ya? Gue selaku bayi harus evaluasi diri nih. Jangan-jangan tangisan gue kurang profesional. Bener juga tuh kata Aagim. Untung gue nonton acara manajemen kolbu. Segalanya harus profesional. Oke deh, gue akan coba teknik terbaru dalam tangisan. Apalagi Suzuki mengatakan, inovasi tiada henti. Bener juga ya. Gue udah dua bulan ini nggak ada inovasi baru. Oke deh, gue akan coba tangisan gue yang terbaru. Wih. Eh, kenapa? Eh, kenapa? Kenapa jadi begini? Aduh, <laughs> ibu lari dari dapur dengan membawa jariken. <laughs> Akhirnya dipangku sang bayi. Ayo sayang, aduh maafin mama. Sok nenek sing warung. <laughs> si bayi meremelek. Oh, gue ngerti sekarang. Ternyata walaupun ada rezekinya, tapi kalau gue nggak profesional, yang ada udah telat dimarahin lagi. Tapi kalau tangisan gue profesional, selain ngejar, maksa, yang kenyang sayang, yang kenyang sayang. Itulah calon presiden Republik Indonesia tahun 2050 ya. Dia dari bayi aja tangisannya udah profesional. Pak, kalau kita kerja keras, kalau kita kerja dengan otak cerdas, kalau kita kerja dengan ibadah dan hati yang ikhlas, mau kemana lagi pak? Rezeki itu nggak akan ketukar. Benar juga kamu. Sebetulnya bapak masih punya uang sih ya. Sepuluh ribu lumayan lah buat menasehatnya. Bisa jadi datang rezeki ya. Gara-gara kul, kul, Ibu masak, Bapak makan dulu Alah, bapak banyak urusan. Di kantor cepat nih. Bagi ibu yang kurang berakhlak. Hm, suami apaan? Capek-capek dimasakin kayak gini. Sebelum pisan mama mama. Mama udah bangun dari pagi dari manja. Wah. Tuh anak-anak gitu udah bapak kau mang kurang adat sebal pisan. Dari dulu mama mencakit perih perih. Wah. Sebal pisan dari Kacau ada bilang kacang mutayah weh. Bukan Kata anak-anak, kenapa tuh mama nikah sama papa? Habis nggak ada lagi. Tahu? Ah. Tapi bagi seorang ibu yang bijaksana berakhlak baik, Pak, makan dulu. pada waktu mah banyak urusan. Alhamdulillah ya Allah, niat masak jadi amal, sibuk masak jadi amal, ditolak pahala sabat, lapar makan aja sendiri, ah nikmat. Cool kuk Bila hati kian lapang Hidup susah tetap senang Walau kesulitan menghadang Dihadapi dengan tenang Tapi bila hati sempit Segalanya jadi rumit Seakan hidup terhimpit lahir batin terasa sakit. Huh, jagalah hati, jangan kau kotori. Itulah, tenanglah ya. Makanya orang-orang yang berakhlak baik ditimpa apapun tidak pernah bergeming. Halo sakit, kenapa kamu mas sakitnya senyum terus? <laughs> kamu tahu enggak? Orang sakit itu Menurut Nabi, digugurkan dosa-dosanya bagai gugurnya daun-daun. Cihui, mangkaning saya banyak dosa. Asik, beak ya dosa ya. <laughs> Astagfirullah. Kalau atau gimana kamu kalau nanti sakit lama-lama bisa mati? Yeah. Orang mah mati mah nggak ada yang mati karena penyakit, mati mah karena waktunya habis. Tuh oh, tetangga saya juga ada yang sakit. Sudah lima tahun sakit koma. Nggak sadar-sadar. Justru yang meninggal. Yang meninggal yang nengoknya. Hmm, hmm. Cek aki teh. Aki gebo gak dulur. Manehna bunuh diri. Bunuh diri tidak mati-mati. Pertama pakai peso. Salah urat. No, <laughs> Yang kedua minum baygon kalau kau utah yang ketiga loncat ke sumur. Deet, <laughs> naik deh. Makanya jangan takut mati kalau sakit. Tapi gimana kalau kamu sakit biayanya? biaya mah dari Allah. Kalau Allah mau menyembuhkan kita lewat dokter, rezeki dokter ada di kita, pasti kita akan sampaikan rezekinya gara-gara kamu sakit motor jadi dijual Hmm, bukan begitu. teh motor disediakan Allah buat kita sakit, ya. Makanya jangan para rusing. Langsing lapang. Ayo, apalagi masalahnya? Tenang. Menghadapi UMPTN atau tenang saja, jangan panik, ya. Rezeki sudah, penyakit sudah, tapi saya mah sebab bisa tak kejelema etat teh. Tenang, orang yang berakhlak mulia tidak takut dihina siapa. Tapi si eta ngahina kau orang, nyebut si hidung. Eh, dia mah bukan menghina, tapi dia mengatakan kenyataan. Justru menghina itu disebut si bule ya. Dah kita mah sok nyeri hati, rambut rancung, hei rancung, tengah hina siapa? Justru rancung punya kita. Eh nyak beres. Eh hidung, heeh, beres. Dah kita mah nggak ada yang menghina, cuman kitanya aja terlalu peka, ya. Ayo, Cool. Tapi si itu, shh, tahu nggak? Makin kita sebel ke orang lain, kita yang sengsara, ya. Sekali kita sebel sama teman di kelas, deh, sebel pisan dengan teman-teman. Jadi kita eh, begitu terus. Tahu-tahu dia azan, iyalah salat. Di azan tejiga henteu, tejiga. Dia azan kita dongkol. Dia jadi imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, urutan kaset. Nyaho. Jadi nggak pernah sholat si busuk hati mah. Capek, capek. Anak-anak sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh Fulan dengan nilai 85. Huh, siapa 85? Huh, Eh, licik pasti ayam. Eta eh, guru tuh adil tak? Orang yang modal menjemah, menjemah. Wah. Gak mungkin dia dapat segitu. Kok kata modal dia? Namanya eta guru, namanya dikasih guru teh. Tiba-tiba, oh, oh, oh ada kesalahan nilai. Tuh kan, apa kata juga nggak mungkin dia. Bukan 85 anak-anak melainkan 95. Tidak. Digotong ke ruang P3K. Orang lain mah naik, dia mah tensinya yang naik. Heran ya, kayak nonton sepak bola, saya mah heran kenapa ribut ya. Harusnya mah gol kemana aja bahagia, betul tidak? Gol, alhamdulillah. Kuis, alhamdulillah. Jadi kita mah gembiranya paling banyak. Kata orang dua kata kita nol ya. Ibu, bapak, ayo ah. Jangan suka banyak benci. Setuju tidak nih? Senang aja lihat. Wah, si nilainya salapan. Alhamdulillah. Oh, itu nilainya A. Alhamdulillah. Mana mah atau wah? Ya, atau wae. Ada iya, orang nilainya dua. Eh. Ibu bapak yang budiman, ayo biasakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Supaya kita tidak pernah goncang oleh nikmat maupun musibah, kita harus pakai rumus tukang parkir. Walaupun banyak mobil tidak pernah sombong, Walaupun mobilnya ganti-ganti tidak tak kabur diambil sampai habis nggak sakit hati. Makanya orang yang akan mulia itu yang tidak merasa memiliki kecuali hanya tertitipi eh mana eh asik eh menigulis ah iya manu Allah Allah tuh nyiptakan saya mah nggak bikin hidung sejengkal pun juga tidak bisa membuat rambut sehelai pun juga tolong doakan ya jangan sampai kecantikan saya jadi fitnah menjerumuskan orang lain. Tidak banyak yang cantik jadi maksiat. Berbahagialah saudara-saudara yang pas-pasan ya. Susah sombongnya betul tidak? Eh, bapak kamu kaya. Shhh. Ah, itu mada jabatan mah ujian dari Allah, bukan tanda kesuksesan. Tapi kita yang sederhana, kata ibu, eh kamu nggak malu punya rumah sederhana? Kenapa malu mama? enak rumah sederhana mah susah sombongnya ya kan enak mama kalau rumah sederhana mah eh, murah merawatnya enak bapak rumah sederhana mah nggak ada yang iri betul tidak dan yang penting mah rumah sederhana mah nggak diminatin maling maling juga prihatin ke rumah kita mah hah orang maling naon eh aduh ya mawatir paling dipaling teh seorang yang sedekah ah bisa jadi tobat ya tapi kalau kita punya yang mahal punya yang bagus centil centil maaf ya bukan berarti semua yang punya yang bagus centil kalau nggak hati-hati kan begitu punya apa-apa kan maunya pamer kering kering handphone. Padahal nggak ada pulsanya. Kring, handphone itu sepuluh ribuan teh yang pencet deh pencet kering ini yang teleponnya tuh harus jarak dekat pak karena ternyambung. ya punya motor bagus muter eh. padahal bensin patungan ya ah ingat dulu zaman SMA kan zaman SMA dulu zaman nyontek pak nyontek eh, dulu mah tahun 80 zaman John Travolta yang kasihan Kan John Travolta rambutnya ikal. Yang kasihan model kita yang rancung-rancung. Ya, ripuh nggak ada jambulnya. Kepaksa masuk salon. Ai salon murah kan keritingnya kekecilan. Pak, aku dibetotan ah, lah. Sama -sama. Jaket minjem. Karena John Travolta jaket kulit. Yang belakang ikut Bruce Lee. Mengeong di belakang sepatu big boss hitam, kaos kaki putih, mengeong kan Bruce mengeong terus ya, bukan meong iklan sekarang ya, meong, ah <laughs> tamah, ya, meong maksiat. Eh dengar nggak kasus yang mobil mewah? Jadi mulia nggak sih pakai mobil mewah? Malah jadi curiga ya. Makanya biasa-biasa aja lah Jangan suka pengen apa lagi yang kayak-kayak gini baru dah gitu. Malah itu pasti nebeng ke orang tua. Ya, gaya-gaya kita gitu jadi payah orang tua. Saya ingat dulu ada teman di SMA. Orangnya sederhana, naik angkutan umum. Kadang naik motor Vespa. Padahal ketika wisuda kita ke rumahnya. Gede rumahnya tuh. Orang kaya sekali. Eh, kamu segini kayaknya mobilnya banyak. Kenapa nggak pernah pakai mobil? Itu kan payah bapak saya atau masa saya mau pamer orang tua. Ini mau pulang pengen kelihatan keren ada mobil orang. Ayo eh kamar anak. Eh, pas pegang mobil orang lain tahu-tahu alarmnya bunyi. Jadi masalah. Sudah ketika ditanya kenapa kamu begini? Ah, nah itu mah payah orang tua. Dia ranking terbaik di sekolah. Pandai, cerdas, soleh tanpa pamer kekayaan orang tuanya. Orang tuanya sukses, kaya, tapi dia tidak mau. Saya ingin punya harga dengan jerih payah saya sendiri. Itu akhlak. Nah, sesudah kita sukses menghadapi pujian dan cacian, pokoknya mah selalu cool. Yang kedua, ternyata ciri orang yang mulia itu, lihat. Sutra dengan kain belacu, mana yang lebih berharga? Apa sebabnya? Halus jalan hot mix dengan jalan renjul, mana yang lebih disukai? Apa sebabnya? Halus. Punya kulit ingin karadak seperti bangkong atau halus? Halus. Ternyata inna rifqa la yakunu fi syai'in illa jana. Tiadalah kelembutan ada pada sesuatu kecuali memperindah. Jadi ciri kedua akhlak itu adalah kehalusan dan kelemah lembutan. Nabi Muhammad itu orang pemberani, gagah, jagoan, tapi sopan, santun, halus bahasanya teh. Ibu, apa kabar? Bagaimana anak-anak? Saudaraku bagaimana? Sopan, lembut. Ternyata ini ciri kemuliaan. Makin kasar, makin murahan. Kasar, keras, bengis, itu tidak akrab dengan orang-orang yang mulia. Ya, Innallah rafiqu yuhibbur rifqo. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Jadi kalau ada maaf ya, Bu, teh mau nggak punya suami kasar? Bapak, ibu, guru, mau tidak punya murid kasar? Bu, pak, mau tidak punya murid kasar? Anak-anak, mau tidak punya guru kasar? Aduh. <laughs> Ah, ya meripu. Ah, siapa menjerumuskan guru cina. Kenapa masyarakat kita sekarang kasar? Bisa jadi karena para pemimpin banyak yang kasar, para pendidik banyak yang kasar. Harusnya mah lembut. Ya. Siapa yang tidak membuat PR hari ini? Saya Pak Guru. Baiklah, Baik, mari silahkan di luar ya nunggunya. Berarti tiga hari tidak boleh ikut ulangan ya. Hmm, mari ayo. Siapa yang hari ini oh, berantem? Sana oleh Pak Guru. Ah, nggak apa sini ya. Jadi adik diskor lima hari ya. Hmm, lembut, tidak usah kasar ya. Dan yang paling penting mah sanksi, betul tidak? Saya ingat dulu waktu mau ulangan ada guru yang paling dicintai, baru juga lonceng, leng leng leng, asik guru. Wah, guru ini memang idola sekali laki-laki. Baru lonceng aja udah gembira, bersih, rapi, harum, seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Maaf kalau Bapak hari ini belum bisa melakukan yang terbaik. Bagaimana kalau kita pulang saja? Ah! <laughs> Berhubung ini sudah jam terakhir. Tentu saja sesudah kita menyelesaikan tugas-tugas, ya nggak apa-apa anak-anak. Bagaimana ibunya baik, bapak di rumah baik, sopan, santun, nggak pilih kasih, idola. Tapi ada juga guru yang mudah-mudahan Allah mengampuninya ya. Killer and the kill, ya. Baru juga lonceng, teng, <laughs> tegang, Ketika guru ini mau masuk ke ruangan, Keluarkan kertas Ah! <laughs> Tapi kalau guru nggak ada yang galaknya, nggak ada orang nggak rame ya harus ada kasihan aja maafkan aja lah guru itu ya sebagai ladang pahala amal bagi kita ya Pak Guru jangan kalah sopan oleh murid-murid murid sopan ke guru apalagi guru betul tidak Ibu Bapak yang budiman ternyata lemah lembut sopan santun itu adalah ciri-ciri kemuliaan akhlak alangkah beruntungnya nih kalau bangsa kita ini adalah bangsa yang ah demo-demo teh lemah lembut ya turunkan harga-harga turunkan harga <laughs> jangan bayang gantung oh. ah jangan gitulah dengan saudara sebangsa betul tidak saya emang nggak ngerti pak itu demo kasar-kasar seperti itu malu atuh ngedidik apa ke masyarakat kita kan sama saudara sebangsa betul tidak saling mengutuk saling menghujat ah janganlah lebih baik kita yang sopan-sopan. Manggil ke istri juga, Ma, Mama. Oh, beda. Dia Ma, Mama, sini. Kasar. Manggil anak-anak juga, Nak, maaf ya, tolong ambilin selop Mama. Kata anak tuh, Atuh Ma, dah, saya kan mau sekolah. Ya nggak apa-apa tadinya sih ladang ama nggak apa-apa mama aja ya biar oleh saya aja gitu jadi sopan santun sama suami ke istri. Ada yang di sekolah guru nih sopan ke yang lain, tapi di rumah ke istri ke anak nggak santun. Ada itu teh bu, yang kasar keras jangan. Kita harus menjadikan lingkungan ini lingkungan makhluk halus ya, halus budi pekertinya, halus tutur katanya, enak, sopan ya. Ini butuh latihan. Ibu juga gitu tuh heh. Ini coba para wanita ke suami teh sing sopan apa? Jangan nyebut nama ya, kok kayak dia yang mana ya? Marilah kita budayakan 5S di sekolah ini. Setuju tidak nih? Apa S yang pertama? Senyum. Aduh, pas guru masuk teh. Apa kabar? Senyum. Ah, enak kalau suasana senyum. Tidak ada resep yang paling gampang dan paling jitu melulukan hati orang kecuali senyum. Senyum itu luar biasa kekuatan. Sembilan dari sepuluh orang akan luluh hatinya dengan senyuman. Tapi ya, pelit kita mengangkat bibir aja. Padahal senyum itu hanya membutuhkan 17 otot. Sedangkan cemberut 32 otot. Mataknya terjadi kelelahan otot. tanugara lakta ya. Senyum. Es yang kedua apa? Salam. tebarkan Ufsus oh, salam. Assalamualaikum. Enak. Es yang ketiga sapa apa kabar lihat ada satpam apa kabar Pak Samsul kan ada namanya di sini ya enggak ketemu dengan tukang parkir apa kabar Pak Ahmad ada ada tenanawan ya ada tas tiap ada polisi di pinggir jalan Assalamualaikum eh Pak Komar nggak akan rugilah nyapa orang lain ya es yang kelima sopan Siapa yang hari ini tidak melakukan tugas saya, silahkan mari keluar ya, nggak apa-apa. Tunggu aja di luar sebentar ya, maafkan saya nih deh atau sopan, betul tidak? Setuju tidak nih? Sopan. es yang kelima, santun. Orang yang betul-betul lembut itu selalu mendahulukan orang lain. Mau nyebrang ingat teori ini ya. Ketika mau ini, eh ini ada paku payung Redang amal, ambil, patahkan ujungnya, buang ke tempat sampah. Itu berarti orang santun mendahulukan kepentingan orang. Masuk ke WC di sana. hm, ini bekas siapa nih? Jangan gua tambahin lu, nggak boleh ya nggak? ya mungkin dia nggak sempat ya nggak, atau tidak mau kalah nih. Eh ternyata dia melawan misalkan pakai ember. Kan ada tuh ya yang tidak mau menghilangkan jejak. Pas mau keluar es, keran ini nyala terus. Keran. Hmm. Keset miring, rapihkan. Ah, beres. Terus beramal terus. Orang yang akhlaknya baik tuh pikirannya amal terus. Rapihkan. Apalagi sambil gini, es penghapus jatuh. Nah, beres. Oh hiasan dinding miring. Beres. Ah, terus amal, amal, amal. Pas mau nyebrang, Tengok kiri kanan ada anak kecil. Dek, mau nyebrang? Ayo, nyebrang sama kakak ya. Stop. Ya, nggak usah ditanya. Punya kakak nggak? Nggak usah. Seberang kan. Pas lagi pinggir jalan, trok, trak, trok, trak. Ada tunanetra. Assalamualaikum Kang, mau kemana? Mau ke Geger Kalong. Ah, mau pengajian ya. Ayo, saya antar ya. Stop, jurusan Ledeng. Naik. Titip ya Kang teman saya nih. nggak kenal. Tapi dia saudara kita walaupun tunanetra. Alhamdulillah amal. Duh pengen nih pengen jajan. Eh ibu ini berapa nih? 900 Ibu, Yang Sulana? nggak usah. Buat ibu aja. cek Apa-apa bu. Mumpung saya punya uang. Ya Allah ini murid teh. Masih muda, dermawan. Harga 900 bukannya ditawar malah ditambahin. Ya Allah, cerdaskan akal pikirannya, sehatkan lahir batinnya, bukakan pintu rezekinya yang halal berkah, jadikan menjadi ahli ibadah. Kalau punya jodoh, kasih jodoh yang solehah ya Allah. Usahakan dia ke Mekah, itu 100 rupiah tuh. Bisa keluar doa. Coba yang tukang nawar, sebenarnya ya teh, 800 deh, siapa yang ting, benghar, ibu. Abah geti bahala teu bengar, hasilnya, hasilnya, hasilnya, buruk sangka cek ibu teh mana ku ibu tos dilamotan Orang yang tukang katak kutuk begitu mah hidupnya sengsara, jangan ya. Udah beres begitu, pas itu yang terakhir saya tahu kak yang mau nyebrang, hmm, eh ada kakek-kakek, kek mau nyebrang, ayo, ah, hmm, ayo, oke saya lagi nyari ladang amal, kagok nyebrang sendiri kalau nggak jadi amal, ayo, ah nggak mau, ayo ke kita naon, kakek, saya mah ikhlas loh kek, <laughs> ih, aing, udah teh nyusahkan, nyusahin apa kek iya kakek teh baru selesai nyebrang tau <laughs> jadi balik doi lah, yang maaf. Ah, eh, capek-capek tiap tadi bulak-balik <laughs> makanya kalau mau nyebrangin tanya dulu ya jangan tiap yang di pinggir jalan ya seberang-seberangin Ya, orang yang senyum, salam, sapa dengan hangat, sopan. Ah, begini. Ya, betul tidak? Yang ketiga, ternyata intan itu berkilau-kilau karena penuh cahaya yang tidak dimiliki batu yang lain. Manusia bisa bercahaya bukan karena rupanya, tapi karena min asari sujud dari bekas sujudnya. Maka ibu bapak sekalian, kalau ingin berakhlak mulia dimuliakan, perbanyak wudhu dan sujud banyak pakai make up, dicantik-cantik, tapi udah nggak ada gunanya kalau wajahnya nggak pernah sujud mah. Ya, orang yang ahli sujud mah wajahnya teh bersinar, bercahaya. Orang yang ahli sholat, makanya mohon maaf, sehebat apapun kedudukan, pangkat, jabatan, kalau nggak pernah dibarengi dengan banyak sujud kepada Allah, tidak bisa mulia. Bangsa kita ini akan bangkit kalau dia punya kekuatan syukur dan sabar kalau dia punya kekuatan, kelembutan dan kesantunan, dan insya Allah kalau dia punya kemampuan bersujud dengan baik. Tanpa itu sulit bangkit. Adik-adikku sekalian, makanya siap-siaplah daripada kita sibuk ngotak-ngatik yang sekarang, lebih baik kita sibuk mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Ya, adik-adik, saya percaya betul bangsa ini bakal bangkit. Kita punya kekayaan alam kita punya orang yang amat banyak. Kalau kita punya akhlak, hmm, itu Jepang udah alamnya cuma segitu-gitunya, penglihatannya terbatas. Maksudnya uh, Jepang mereka hanya menyembah matahari kecil. Kita menyembah Allah penguasa semesta. Enggak mungkin kita menjadi pecundang. Ya. Adik-adik, barang siapa yang ingin bangkit bersama kami, peganglah satu akhlak. Saya akan sukses dengan akhlak yang baik. Ibadah yang tangguh, belajar sungguh-sungguh, ayo rawe-rawe lantas malang-malang putung. Ini dunia ini insya Allah Islam akan jadi cahaya. Kalau Indonesia benar-benar diawali dengan bangkitnya akhlak. Bergabunglah dengan rombongan pecinta kemuliaan akhlak bukan pecinta kebodohan, bukan hanya pecinta model, tapi pecinta akhlak yang mulia. Dan mudah-mudahan sekolah kita ini adalah pelopor bangkitnya akhlak di kalangan remaja. Amin ya rabbal alamin. Setuju tidak nih? Insya Allah lihatlah kita akan bangkit. Rezeki akan datang, kehormatan akan datang kalau akhlak menjadi pegangan. Lihatlah para pemimpin kita berjatuhan gara-gara akhlaknya yang buruk. Para guru, saya hanya mohon, jadilah suri toladan kepada para muridnya. Jangan nyuruh murid sebelum nyuruh dirinya sendiri. Jangan melarang murid sebelahnya sebelum melarang dirinya sendiri. Pak Guru setuju tidak muridnya merokok? Jangan dicontohin sama gurunya. Ini <laughs> meledak-ledak begini. <laughs> Saudara-saudara sekalian, murid yang akan sukses cirinya sederhana. Murid yang paling bisa memuliakan gurunya. Tanpa memuliakan guru, kita tidak akan barokah. Di mana-mana, di lingkungan pesantren, hanya murid-murid yang tahu etika kepada gurulah. Murid yang akan sukses. Betapapun guru kita banyak kekurangannya, tapi mereka adalah pembuka pintu ilmu. Sekarang saya didengar seperti ini. Itu jasa guru SD, jasa guru ngaji, Jasa guru berhitung, jasa semua guru-guru yang mungkin pada waktu itu galak. Tapi beliau-beliaulah yang mengantarkan menjadi sukses dunia wal akhirat bagi siapapun yang memang menang tahu cara memuliakan gurunya.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 Kita harus mengenang orang yang paling berjasa bagi kita. Yang kian hari kerut di wajahnya kian banyak. Kian hari kian tua. Kian ujur. Dialah ibu dan bapak kita. Sembilan bulan dulu kita menghisap darahnya di dalam perut. Mual, makan sulit, muntah setiap waktu. Tapi tetap tersenyum karena bahagia di perutnya telah hadir diri kita. Sembilan bulan berdiri sulit, berjalan berat, berbaring sakit. Tapi tetap tersenyum dan membelai. Karena menyangka akan lahir anak yang soleh, yang memuliakan ibu bapaknya. Ayah kita membanting tulang mencari nafkah agar kita bisa menjadi janin yang sehat. Saat kita terlahir ke dunia, ibu mengerang sakit tiada terperi. Ujung antara hidup dan mati. Ketika kita terlahir, bersimbah darah, berderai air mata, berkuah keringat. Sakit, sakit tiada tara. Tapi ibu tetap tersenyum, di bawah lelehan air mata. Bahagia menatap kita. Dihitungnya satu persatu jari kita di dekat dan dikecupnya. Mungkin ibu menyangka bahwa kita akan menjadi anak yang tahu balas budi. Ayah kita berhutang kiri kanan agar kita bisa selamat. Waktu kita bayi, kitalah yang mengencingi wajahnya, mengotori tubuhnya, Siang malam menunggui kita. Apalagi ketika kita sakit. Hampir tak tidur semalaman. Tak rela seekor nyamuk pun menggigit diri kita. Mungkin menyangka kita akan menjadi anak yang membahagiakannya. Semakin besar kita semakin merepotkan. Waktu akan bersekolah, ibu bapak pontang-panting mencari hutang agar kita punya sepatu punya tas, punya buku, punya seragam seperti orang lain. Walaupun mereka harus mengurangi makan atau menjual pakaiannya. Semakin besar, mata kita lebih sering melotot daripada menatap kasih sayang. Semakin besar kata-kata kita lebih banyak mengiris hati daripada memuliakan. Pintu kita banting Terkadang ada yang menganggap orang tuanya sekedar pembantu.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 Andai kata ibu bapak kita sudah ada di liang lahat, hanya tinggalan yang bisa kita sentuh. Kamarnya sudah kosong, hanya tinggal pakaian, kita tidak bisa lagi menyebut, mencium tangan, memuliakan dunia ini. Sampai kapankah saudara-saudaraku kita akan menyakiti orang tua kita? tegakkah kita melihat ibu bapak kita disiksa di alam kubur? Melolong-lolong menanti doa anaknya, padahal anaknya durhaka, tidak pernah sampai doanya. Tegakkah kita melihat orang tua kita terbenam di dalam api jahanam? Terburahi ususnya, meletup kepalanya. Padahal kita anaknya diberikan kemampuan untuk menjadi jalan keselamatan. Kalau kita soleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar. Ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami. Ampuni jikalau selama ini kami jarang membahagiakan. Ampuni jikalau kata-kata kami sering melukai hati. Ampuni jikalau kami sering menzolimi dan menyengsarakan. Selamatkan orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya. Muliakan sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah lapangkan kuburnya ya Allah. Rob, golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Lindungi kami dari perbuatan durhaka yang dapat melukai hatinya. Lindungi kami dari perbuatan nista yang dapat mencoreng aib baginya. Lindungi kami dari perbuatan zalim yang akan menyengsarakan dunia akhiratnya. Ya Allah, Ampuni jikalau ada di antara kami yang pernah memakan makanan haram, harta haram. Juga ampuni jikalau tubuh ini pernah melakukan perbuatan haram. Jauhkan dari diri kami kesombongan, ya Allah. Muliakan kami dengan sifat rendah hati. Jauhkan dari diri kami sifat ria dan pamer. Indahkan diri kami dengan pribadi yang tulus dan ikhlas. Ya Allah, Jadikan umur yang tersisa ini menjadi orang yang merasakan nikmatnya taat di jalan. Berikan kepada kami kesempatan mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi makhluk hina dina. Tiada guna. Selamatkan negeri kami ini ya Allah. Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang khilaf dan mengkhianatimu. Takdirkan kami dipimpin oleh orang-orang yang berakhlak mulia yang dapat menjadi suri teladan bagi kami. Ya Allah muliakan guru-guru kami ya Allah. Balas segala kebaikannya. Bahagiakan sepanjang hayatnya. Muliakan keluarga dan keturunannya. Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina azabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد Saudara-saudaraku, hanya satu-satunya pilihan kita hidup adalah hanya untuk sukses. Dan sukses tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang buruk akhlak. Berjuanglah, dekatlah kepada agama. Kita songsong masa depan yang baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.